قال كالمعلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ما قلنا ما زلنا في القسم الثاني القول في اجتناب المعاصي إلا أن قال وأما الأذن فاحفتها أن تصغي بها إلى البدعة أو الغيبة أو الفحش أو الخوض في الباطل أو ذكر مساوي الناس فإنما خلقت لك لتسمع بها كلام الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم Adapun telinga yang Allah berikan kepada kita merupakan sebuah nikmat. Maka jagalah telinga itu supaya kita termasuk yang menjaga kenikmatan tersebut. In kunta fi nikmatin far'aha. Kalau kamu berada di dalam suatu nikmat, maka hendaknya engkau pelihara nikmat itu. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena sesungguhnya maksiat-maksiat itu bakal dapat menghilangkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Maka telinga itu menjadi sebab kita bisa mendengarkan lantunan suara Al-Quran, kita bisa mendengarkan wejangan dan nasihat agama yang menggairahkan dan membina keimanan dan ketakwaan kita. Kita dapat mendengarkan suara-suara yang menyenangkan dari segi suara itu membangkitkan semangat untuk taat, baik itu datangnya dari orang tua, saudara, handai tolan maupun teman. Nah, itu semua merupakan sebuah kenikmatan. <clears throat> Bayangkan kalau seumpama kita suatu waktu pernah agak budak dikit gitu. Karena banyak air yang masuk atau karena banyak kotorannya, kita tersiksa sekali. Itu baru sedikit. Kita kurang mendengar dengan jelas atau selalu seakan-akan ada suatu suara dengungan di telinga kita itu sudah sangat mengganggu. Tapi alhamdulillah kita tidak mengalami itu semuanya. Kita bisa mendengar dengan jernih, kita bisa mendengar dengan jelas, tidak perlu kita pakai alat bantu, itu sebuah kenikmatan. Coba kalau seumpama kita nggak punya pendengaran. Coba kalau seumpama kita nggak punya telinga, gimana kira-kira? Siapa yang mau sama kita? Walaupun di situ tetap saja ada yang mau, tapi kan sedikit. Umumnya orang nggak mau kawin sama seorang yang tuli. Umumnya seorang tidak respon kepada orang yang tuli. Ah berarti apa? Nikmat dong. Kalau orang punya uang, kemudian dia itu harus tuli atau harus rusak pendengarannya, berapapun dia akan membelinya. Berarti apa? Telinga itu adalah merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kenapa saya jelaskan yang semacam ini? Karena banyak orang yang tidak menghargai nikmat itu di saat dia itu tidak tahu bahwasanya itu merupakan sebuah kenikmatan. Oleh karenanya kalau kita ingin selalu menghargai kenikmatan yang Allah berikan maupun manusia berikan kepada kita, maka hendaknya kita itu berada di kalangan orang yang tidak mendapatkannya. Atau kita itu membandingkan dengan orang yang tidak mempunyainya. Lihat coba orang yang tuli itu. Kerepotan dia itu mau mendengarkan suatu perintah, suatu ajakan, suatu panggilan, suatu nasihat, suatu renungan. Ah, sulit dia. Dia nggak dengar. Makanya kan di televisi itu kan ada yang memperagakan suatu peragaan. Begini, begini, begitu. Itu untuk apa? Untuk mereka yang tidak mendengar. Nah, Disitulah kita akan mengetahui, oh ternyata mendengar itu merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Tapi tatkala kita tidak melihat, tidak mengetahui tentang seluk-beluk kenikmatan itu yang kita rasakan, maka kita akan tidak menghargainya, kita akan mengentengkan, kita akan meremehkannya. Bagaimana caranya kita supaya menjaga nikmatnya telinga itu dan pendengarannya? Katanya Imam Ghazali sini, dan Imam Ghazali bukan dengan inisiatif dia. Imam Ghazali itu hanya menukil. Imam Ghazali itu hanya memberikan gambaran. Imam Ghazali itu hanya meluaskan wawasan. Sehingga gitu lebih bisa menjangkau. Karena ucapan Nabi itu sangat singkat tapi padat. Lalu siapa yang menjabarkannya? Menjabarkannya para ulama. Gitu. Ini semua berangkat daripada sumbernya yang asli yaitu Al-Quran maupun hadis Nabi. Beliau katakan kalau ingin menjaga kenikmatan telinga, jagalah daripada segala hal yang sifatnya bid'ah. Apa itu yang sifatnya bid'ah itu? Nyanyian, lagu-lagu, guyonan, cerita-cerita fiktif, apalagi lawakan. Ah itu jaga. Itu bid'ah itu. Gak ada zamannya Nabi itu. Ada dangdutan di zaman Nabi? Nah, enggak ada. Lagu-lagu cinta di zamannya Nabi ada? Nah, enggak ada. Kalau dengar Habib saya sih enggak jadi masalah. Tapi lagu-lagu yang semacam itu enggak ada. Itu beda. Itu maksudnya beda di sini. Bukan bid'ah seperti sebagian golongan itu yang mengatakannya itu. Tidak. Karena bid'ah itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bukan semua bid'ah itu dolalah, tidak ada bid'ah yang hasanah, ada yang bid'ah sayyi'ah. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, maroahul muslimuna haqqa fahuwa haqqun." Apa yang dilihat oleh oleh kaum muslimin itu baik, itu baik. Ah, itu pula Sayyidina Umar bin Khattab sendiri beliau itu melihat kaum muslimin ketika mereka itu melaksanakan sholat terawih dengan perintahnya di masjid setelah lama tidak pernah dilaksanakan lagi setelah Nabi pernah melaksanakannya di zaman Nabi. Maka kemudian Nabi SAW, uh, eh, Malik, eh, itu mengumpulkan mereka dengan satu imam. Sehingga mereka rapi, semuanya melaksanakan sholat tarawih dengan jamaah. Sehingga beliau mengatakan, Nikmatul bid'atu hadhihi Haidah. Sebaik-baik bid'ah itu ya ini. Haidah. Gitu. Di zamannya Nabi nggak ada. Ini, ini bid'ah. Tapi baik ini. Ah, Umar mengatakan baik kok. Ah, gitu. Kok bisa kita itu mengatakan semuanya bid'ah? Kok semuanya bid'ah ya? Ini foto kamera nggak boleh dong. Bid'ah ini. Gimana? Naik pesawat nggak boleh, zamannya lebih nggak ada. Loh itu kan nggak ada hubungannya sama agama. Orang saya mau naik pesawat mau hadir hal kok. Ayo mau bilang gimana? Katanya nggak ada hubungan sama agama. Saya mau naik pesawat mau ketemu sama keluarga kok silaturahmi. Ayo. Ini ini juga ada kaitannya dengan agama. Untuk apa direkam? Untuk supaya yang tidak hadir bisa melihat. Yang tidak berkesempatan masih ada kesempatan untuk menyimak. Dan lain sebagainya. Banyak hal. Tapi terkait dengan akhirat. Nah, jadi artinya kalau semua bid'ah itu dipukul rata semuanya bid'ah. Yang nggak ada zamannya Nabi semuanya bid'ah. Susahlah kita. Hidup di mana kita emang? Memang yang namanya dunia itu tidak tidak bisa berkembang. Ya berkembang. Bukan bid'ah itu maksudnya. Telinga kita itu biarkan mendengarkan sesuatu yang biasa didengar oleh Nabi. Biasa didengar oleh para sahabat Nabi. Biasa didengar oleh para tabi'in. Biasa didengar oleh para ulama dan solihin. Serta para aulia. Itulah maksudnya. Jangan kita membiasakan diri mendengarkan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, nggak ada di zaman sahabat, nggak ada di zaman tabiin, nggak ada di kalangan solihin maupun ula, ulama. Itu maksudnya bid'ah di sini. Awil riba, nah, jangan jaga, jaga telinga ini daripada kita mendengarkan sesuatu yang riba. Walaupun dengan kita itu menjaganya akan menimbulkan permusuhan, biarkan kita dimusuhi orang. Yang penting kita dicintai oleh Allah. La ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Memang kalau kita itu mau menampakkan kebenaran di zaman sekarang ini memang agak repot. Agak repot itu maksudnya apa? Kalau kita nggak mujahadah nggak bisa terlaksana. Kenapa? Kita sedikit mendapatkan muawinan para pembantu, para penyokong untuk kita berbuat kebaikan itu sedikit sekali kita dapatkan sekarang ini. Tapi kalau kita ingin berbuat kebatilan, kalau kita ingin berbuat kemungkaran, kalau kita ingin berbuat sesuatu yang bid'ah dolala, ya gampang, banyak. Pembantunya banyak, yang menyokong banyak. Nah itu. Mau bikin pesantren susah. Ya kan? Yang mau bantu sedikit. Tapi kalau kita mau bantu tempat-tempat sesuatu eh, tempat bangunan atau eh, yang sifatnya itu maksiat dan sebagainya, oh cepat. Pemerintah pun juga ikut nimbrung membantu. Ah, gitu. Ini zamannya. Oleh karena itu apa? Enggak bisa terlaksana kecuali dengan mujahadah. Makanya Imam Ghazali itu kenapa sih maksudnya? Kalau kamu ingin menjaga, telinga kamu itu maka jagalah. Apa artinya jagalah itu? Ya mujahada. Tanpa mujahada enggak bisa. Lawan, enggak, anda enggak mau dengar itu, enggak mau. Enggak mau. Kenapa? Anda ingin menjaga nikmatnya telinga ini. Itulah. Apa sih itu orang gerombolan tuh ngapain itu? Oh mereka itu bergiba, ngerumpi. Oh anak ah, nggak mau. Nyetel TV. Di situ ada apa namanya? Gosip lah, apalagi acara apa lagi? Silet, apalagi? Hah? Ah, kalian masya Allah tahu semua, saya nggak paham. Paham? Karena apa? Buang-buang waktu ditambah lagi kita berdosa. Jadi biarkan kita harus paham hati ini sesuatu yang terus bergerak. Sesuatu yang komponen yang selalu dia itu akan berfungsi selama kita itu masih akal kita bersama kita. Nggak tidur dalam keadaan terjaga begini, itu yang namanya hati kita itu akan selalu berfungsi dengan lintasan pikiran, dan masalahnya semua anggota badan ini sumber lintasannya itu adalah hati. Hatilah yang menyuruh orang berbuat maksiat. Hati yang menyuruh orang itu berbuat taat. Taufik itu adalah Allah memberikan hidayah di dalam hatinya. Lintasan sebuah kebaikan. Sehingga dia berbuat baik. Nah, itu adalah taufik. Khudlan Allah meletakkan sebuah lintasan. Yang mendorongnya untuk berbuat maksiat. Itu adalah khudlan. Semuanya di hati. Sehingga apa? Apa yang kita lihat semuanya masuk ke dalam pandangan hati, kemudian diproses. Diproses. Lalu kemudian diterapkan oleh anggota badan kita. Sehingga apa? Di dalam tubuh kita itu merupakan sebuah percontohan yang terjadi di alam dunia nyata ini. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam kitab Ustaz apa? Terapi hati dan jiwa. Di situ disebutkan jadi hati itu raja. Sedangkan bawahan-bawahannya itu siapa? Yang ya, kata badan nih. Bawahannya. Yang merintah siapa? Hati kita. Sehingga kita bisa bayangkan. Kalau kita itu tidak siap berkumpul dengan manusia. Jangan banyak kita itu mendengar atau berkumpul dengan manusia. Apa maksudnya kesiapan dan tidak kesiapan itu? Kesiapan itu maksudnya kita bisa menjaga hati. Enggak terbawa arus manusia itu berbuat maksiat. Bisa, ah, silahkan kumpul manusia itu baik. Karena apa? Lebih banyak pahala yang akan kita dapatkan. Tapi kalau sekiranya kita kumpul manusia, maka kita itu akan condong kepada kemaksiatan. Akan bertindak tanduk dengan yang sifatnya yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jangan, lebih baik kita uzlah. Banyak di rumah saja. Berarti kita belum siap. Kenapa? Hati ini berfungsi. Jadi hati ini terlalu melintas. Hati ini bagaikan suatu apa namanya itu seperti kalau kalau apa kalau sumber sumbernya angin gitu. Sumbernya penyedot. Angin yang keluar, sesuatu yang tersedot, alat penyedotnya itu apa? Hati. Apa yang kita lihat langsung masuk. Diolah lalu diterapkan oleh anggota badan. Dan kita melihat orang mencibir depan kita. Kenapa sih dia itu mencibir tuh? Kita melihat orang melengos di depan kita. Kenapa sih dia orang melengos? Kita melihat orang itu takdim kepada kita, menghormat kepada kita. Ah, timbul ujub dalam hati kita. Semua itu kita lihat, semua berfungsi ini. Ini bahaya hati ini. Makanya kan hati ini yang paling membahayakan dari tubuh manusia itu hati. Yang paling menguntungkan ya hati juga. Ah, bagaimana kita menjadikan hati kita itu menguntungkan dan mem atau membahayakan tergantung kepada pengetahuan kita. Fem, harus ada teori, lalu kemudian praktek, lalu setelah itu ada tauladan. Ini tiga hal itu kunci sukses untuk kita itu meraih keberhasilan dalam menentukan, mengendalikan, hati maupun hawa nafsu itu. Gitu. Harus ada teorinya. Teorinya di mana? Nah, disebutkan dalam kitab Ustadz itu ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin yang juz 3 itu. Dan di situ disebutkan teori-teorinya. Bukan cuma teorinya, tauladannya. Contohnya itu begini, begini, begini. Teorinya disebutkan. Tinggal apa penerapannya saja. Baca, oh ada tauladannya, oh ada ceritanya. Oh, berarti kita harus gini, kita harus contoh kita. Tinggal terapkan. Oleh karenanya kita pusat ada beberapa banyak karangan. Alhamdulillah semoga terus berkesinambungan dan bermanfaat diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah. Yang paling dibenci sama setan yang ini, terapi hati itu. Buktinya mudah. Coba kalian yang punya kitab terapi hati dan kitab-kitab yang lainnya. Yang lainnya tuh bisa dibaca, semuanya bisa dibaca. Tapi terapi hati itu sedikit, ya, berapa lembar yang dibaca? Kenapa? Setannya tahu. Yang mau. Jadi ngelihat terapi ya Allah banyaknya tebalnya ya. Warnanya aja hitam ada setannya. Ih, takutlah gitu. Yang bikin gitu adalah ya setan. Setan itu selalu mendorong kita itu nggak berbuat baik. Makanya kan Ustaz bilang, mujahadah itu bukan cuma di pondok. Mujahadah itu bukan pada waktu tertentu. Saat-saat mujahadah, mujahadah. Emang mujahadah waktunya apa? Ya ada waktunya mujahadah. Terus mujahadah. Sampai kapanpun kita mujahadah. Apa artinya mujahadah? Melawan hawa nafsu. Mengekang hawa nafsu. Mengarahkan hawa nafsu serta hati dan jiwa kita untuk selalu berada di dalam naungan syariat Nabi Muhammad SAW. Itu artinya mujahadah. Itulah maksudnya Allah taala firman dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum." Subhanallah. Dan tapi kalau kita itu mempunyai teorinya gampang. Oh, teorinya mengekangnya itu kalau masalah riba itu gini, kalau masalah riba itu gini, kalau masalah ujub itu gini. Sudah tahu teorinya kita. Mudah kita lewati ujian demi ujian terus kita lewati. Apapun kita tampak di bar mata kita nggak ber berpengaruh di dalam hati kita. Karena apa? Teorinya sudah kuat dalam hati kita. Ini yang kalian cari itu seperti itu. Nah, ngerti nggak? Jadi kesimpulannya kalau kamu itu termasuk orang yang siap berkumpul dengan manusia dengan segala resikonya dan konsekuensinya, silahkan kumpul sama manusia. Itu lebih baik. Kenapa? Lebih menjerat kepada pahala yang banyak. Nabi Muhammad SAW kan bersabda, Ad-dunya mazra'atul Akhirah, tulis. Kalau ada hadis, tulis. Nanti kita dakwah juga. Sampaikan kepada orang tua. Sampaikan kepada handai tolan. Sampaikan kepada keluarga. Sampaikan kepada adik-adik kita. Dakwah. Mau kalian semua menjadi sebagai penyambung lidah Nabi Muhammad? Sampaikan, catat. Jangan mau catat, catat, catat. Nggak diapalin. Catat, diapalin. Langsung dipraktekkan. Kemudian diajarkan. Begitu. Harus punya niat semuanya. Anak nggak mau keluar pondok kecuali harus anak menjadi seorang dai. Kalau enggak bukan muridnya Ustadz itu. Siap? malu dibilang WWSD CPR mana WSD CPR tidur to WSD CPR ngeliat TV to WSD CPR sepanjang hari berangan-angan kapan datang jodohnya to ya semua kita berangan iya semuanya berangan semua punya khayalan iya semuanya punya khayalan semuanya punya impian iya semuanya punya impian tapi impian kita beda dengan impian orang pada umumnya impian kita khayalan kita angan-angan kita menjadi penyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Menjadi penggembira hati Nabi Muhammad SAW. Menjadi pembahagia Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma menyenangkan suami. Ngapain jangan cuma menyenangkan suami. Menyenangkan Allah, Rasulullah. Anak hormat sama suami. Anak taat sama suami. Bukan karena suami. Siapa suami itu? Kalau bukan karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan, aku tidak akan kawin. Gitu loh. Ini yang tidak masih kawin-kawin cepat-cepat enak luka kawin. Nah, itu kan setan itu. Dorongan setan itu yang begitu. Mau kita dipermainkan sama setan? Mau jadi babunya setan? Mau jadi jongosnya setan? Enggak, enggak mau. Kalau kita maunya apa? Setan yang jadi jongos kita. Hem, biar mampus loh setan gitu Nah, jadi harus berani. Bib, jangan bilang gitu Bib. Nanti akhirnya antum dicobaan ah, enggak takut. Enggak takut. Semuanya harus berani. Muridnya harus berani. Kita akan menjadi seorang yang memberantas langkah-langkahnya setan. Siap? Hmm, nah, harus. itu setan marah-marah, dibiarin marah. Tapi jangan kamu kalah. Siap di sini nanti di kamar lain lagi. Gitu. Terus siap. Fem, Kita harus menyambung lidah Nabi Muhammad. Apa yang bisa kita sampaikan? Duduk-duduk bersama dakwah. Kita bercerita dakwah harus ada sedikit nasihat-nasihat masukan-masukan. Paling sedikit semua di antara kalian itu harus membawa sebanyak-banyaknya keluarga, teman untuk mondok. Tapi jangan di sini. Kesian kamarnya sudah penuh gitu. Em, eh, yang penting mondok. Yang penting mondok. Em, jadi insya Allah mereka selamat. Kalau nggak mondok susah. Zaman sekarang ini kalau nggak mondok itu susah gitu loh. Bagaimana akan selamat? Kan saya bilang, ini hati ini terus berfungsi. Sementara itu dia lihat satu satu kelas ada laki-laki di situ dan sebagainya, sinaunya sama laki-laki. Gimana mau bisa bermanfaat ilmunya? Sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu, kalau perantaranya seperti itu, tidak akan sampai kepada tujuan yang diinginkan terkait dengan Allah. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada ceritanya itu. Anda mau dapat ilmu yang bermanfaat di luar sana. Di mana? Belajar di fakultas, fakultas di luar sana misalnya. Duduk bareng sama perempuan. Meroja, minjem kitab, dan sebagainya. Ya, gimana mau dapat manfaat? jalannya itu tidak dinaungi, tidak diridhoi oleh Allah SWT, bagaimana akan bermanfaat? Siapa punya ilmu manfaat? Siapa yang memiliki? Siapa yang memberikan ilmu? Siapa punya ilmu? Siapa melintaskan orang itu bisa memahami ilmu? Nah, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang berasal dari Allah Ta'ala tersebut, murni, bukan dari setan, lewat sesuatu jalur yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, gitu. Tapi kalau semua kita itu Belajarnya saja bukan melalui jalur-jalur yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin? Jadi jangan sampai kita itu melawan sesuatu sistem yang berlaku di dunia ini. Enggak bakal bisa. Saya Ustaz kan selalu bilang, seperti yang terjadi sekarang ini. Fem, sekuat apa sih Jokowi itu? Fem, sekuat apa pemerintah itu? Ma mohon maaf. Fem, sekuat apa presiden ataupun siapapun juga. Kalau sudah di dalam hal melawan Allah Ta'ala, siapa yang bisa mampu? Yang punya jabatan itu Allah. Yang punya harta itu Allah. Yang mau mempunyai kekuatan Allah. Yang mau punya rasa takut dan rasa berani itu Allah. Bagaimana kita akan melawan Allah yang, yang punya itu semuanya? Bagaimana mungkin itu? Tahsil hasil. Jadi semuanya itu enggak. Walaupun ada kekuatan ke, apa, e, kekayaan orang-orang yang menyokong, yang menopang pemerintah ini, ataupun si penista Al-Quran ini walaupun tapi yang mengasih harta pada mereka itu adalah Allah yang milik dunia itu Allah yang menciptakan mereka juga Allah bagaimana bisa akan dilawan catat baik-baik kata-kata Ustaz Tidak bakal luput tidak bakal salah semua ulama yang membela semua pejabat yang membela dan si penista itu lihat tunggu aja demi Allah mereka itu akan merasakan akibatnya Gak usah diamini pun juga pasti seperti itu. Wa makaru. Wa makarallah. Wallahu khairul. Pakai melalui sesuatu yang sifatnya itu merekayasa. Allah merekayasa. Ulama ditipu. Ulama diadu domba. Dan sebagainya. <laughs> Jadi mereka itu seakan-akan bisa dengan usaha mereka, kepintaran mereka, kekuatan mereka, harta mereka bisa mengarahkan misalnya masa atau membelokkan, melencengkan, memalingkan dan sebagainya. Nggak bisa Allah yang berkehendak. Kekuatan yang mereka miliki itu kekuatan mana sama Fir'aun. Sama Haman. Fir'aun itu dari saking kekuatannya. Dari saking sehatnya nikmat Allah yang begitu banyaknya. Sampai-sampai dia itu mulai dia lahir sampai dia meninggal nggak pernah sakit. Sakit flu nggak pernah. Apalagi jerawat atau panu. Nggak nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit. Makanya dia itu sampai dia itu mengkultuskan diri, memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Coba lihat. Jadi kekuatannya itu luar biasa. Tapi lihat bagaimana akhirnya. Dibelah itu laut itu. Siapa yang belah? Siapa yang belah? Siapa yang bisa membelah laut itu siapa? Kekuatannya mana? Nabi Musa nggak bisa. Bukan Nabi Musa itu yang membelah. Siapa? Allah yang punya kekuasaan itu di atas sana. Nah, jadi semua kekuatan para nabi, kekuatan para rasul itu adalah kekuatan Allah. Kok Allah mau ditantang? Kalau Allah dilecehkan. Jadi hati-hati, hati-hati. Mereka yang tidak ikut-ikut demo, jangan pakai benci sama orang yang demo. Hati-hati, nanti kena azabnya. Fem ini sesuatu penistaan. Kalau kita tidak beriman kepada Allah Ta'ala, ya paling tidak jangan sampai kita itu menambah nambah dosa sama kita. Mereka itu melaksanakan semua perjuangan yang diperjuangkan oleh kaum muslimin itu dengan hati nurani. Panggilan Islam, panggilan iman, panggilan takwa dengan uang mereka sendiri. Pakai dikatakan setiap orang yang berangkat katanya dibayar 500 ribu. Sian dia loh. Itu karena isi hatinya yang kotor itu sehingga keluar dari mulutnya sesuatu yang kotor. Gitu. Nah, jadi kita lihat aja. Nggak usah doakan, nggak perlu doakan, Nggak perlu doakan. Tunggu aja lihat nanti hasilnya. Satu persatu mereka itu akan kena azab. Sebelum mereka meninggal pasti kena azab. Kalau mereka tidak bertobat kepada Allah Ta'ala, maka pasti mereka akan kena azab. Ya. Hmm, jadi watilkal ayam nudawiluha bainan nas. Sudah terjadi sebelumnya. Dulu ada Namrud, dulu ada Abroha, dulu ada Firaun, dulu ada Haman, dulu ada kekuatan-kekuatan yang sangat kuat seperti kaumnya Nabi Allah Hud. Itu bikin rumah itu dari dari apa? Dari batu itu rumahnya itu. Dari sangat kuatnya mereka. Tapi lihat bagaimana akhirnya. Mereka itu diazab dengan azab yang sangat-sangat luar biasa. Apa azabnya? Allah akan kirimkan angin yang sangat panas sampai mereka itu langsung meninggal kepanasan, langsung kering itu badannya itu semuanya. Siapa yang bisa menjaga? Baru-baru ini di New Zealand itu tiga hari yang lalu terjadi tsunami. Itu yang namanya mobil itu sama seperti mainan di atas air itu. Rumah itu satu demi satu runtuh begitu saja. Itu kekuatannya siapa? Allah. Hati-hati. Kalian juga seperti itu, hati-hati. Jangan dilawan. Jadi lawan. Kalau kita ingin bahagia, jalani. Ikuti, tunduk kepada yang di atasnya, Tunduk. Saya minta kepada Allah Ta'ala semoga keimanan, ketakwaan kita dijaga. Nah, termasuk bagaimana caranya menguatkan keimanan, ketakwaan kita. Harus perbanyak teori ini. Teori yang diajarkan oleh para ulama ini harus perbanyak. Hidup ini bukan untuk mencari dunia. Hidup ini bukan untuk mencari pengaruh. Hidup ini bukan untuk mencari harta, mencari jabatan, mencari martabat nggak ada, semuanya Allah yang memberikan. Hidup ini adalah bagaimana kita itu mensinkronkan diri dengan apa yang dikehendaki Allah taala itu. Sesuai dengan perintahnya, menjauhi larangannya, suka dengan sunnah nabinya dan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Langkah kita terus, ucapan kita, tindakan kita, langkah tindak tanduk kita semuanya harus sesuai dengan perintah Allah. Kalau seumpama kita mau melakukan suatu tindakan, suatu perbuatan, kita lihat ini sesuai dengan perintah Allah tidak. Atau terkait dengan larangan Allah tidak. Terkait dengan perintah Allah, laksanakan. Wajib itu cepat-cepat kita laksanakannya. Tapi kalau sesuatu yang terkait dengan larangan Allah, jangan jauhi. Jangan, kita nggak bisa melawan Allah nggak bisa. Yang ngasih semuanya kepada kita itu Allah. Ngasih keluarga Allah, ngasih harta Allah, semuanya kekuatan Allah yang memberikan. Bagaimana kita akan melawannya? Nah, jadi camkan baik-baik. Belajar apa yang diperintahkan oleh guru di sini, kalian terapkan. Untuk apa? Belajar mensinkronkan diri dengan aturan pondok supaya kita belajar untuk menerapkan dan mensinkronkan diri dengan aturan Allah yang lebih besar. Aturan Allah memang kadang-kadang bisa nggak ketahuan. Sehingga dia merasa ah karena nggak ketahuan jadi kita meremehkan, merendahkan. Tapi kalau di pondok kamu bawa HP, skoros. Kamu keluar, skoros. Bisa dikeluarkan dan sebagainya. Nah, itu sama. Aturan Allah juga seperti itu. Terus ngerumpi, terus bicara yang bohong, terus mengganggu orang lain, terus berkata yang tidak baik, yang menyakiti hati teman-teman terus. Nah, lihat Allah Taala bilang, jangan lakukan itu. Kamu lakukan. Kalau sumpah Allah memberikan azab kepada kamu, apakah itu sesuai dengan keadilannya? Sesuai. Wa ma jazaul ihsan illa Man amila ha? Fali nafsih. Wa man asa'a fali Jadi siapa yang buat kebaikan itu pasti kembali kepada dirinya. Yang mengambil keuntungan siapa? Bukan orang lain, bukan. Kita sendiri. Kita tahajud. Siapa yang untung? Kita sendiri. Kalau semua kita itu jujur, siapa yang untung? Kita sendiri. Kalau kita kalau semua kita itu bohong, kita sendiri yang rugi. Kita mengambil hatanya orang lain. Kita nipu sana, nipu sini. Kita korupsi. Kita nerima uang. Karena kita orang alim. Hanya untuk membela si penista itu Al-Quran itu. Kita terima uang itu. Sampai kapan kita mau hidup? Sampai kita mau terima uang seperti itu. Tambah panjang hidup kita, tambah sengsara hidup kita dengan harta itu. Nabi SAW telah mengatakan bahwasanya harta yang kita dapatkan dengan cara yang tidak baik atau diharamkan tidak membahagiakan tapi justru menyengsarakan. Ngapain kita tumpuk yang menyengsarakan kita? Kumpulkan harta yang membahagiakan kita, yang bisa kita gunakan, yang penuh dengan keberkahan, yang akan kita lihat keberkahannya nanti di akhirat, bukan di dunia ini. Di dunia sudah bisa kita rasakan kalau sesuai dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Imam Ghazali, nah, jaga telinga kita. Kita duduk sama teman-teman ngerupi, eh, maaf, maaf. Ini kata-kata yang tidak dilarang oleh Allah. Ini dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi Muhammad. Kamu tidak tahu. Ini nggak boleh. Masih juga mereka mengatakan kamu itu sok biarin dikatakan demikian. Langsung kamu pergi. Jaga diri kamu. Ini lebih berharga daripada teman. Lebih. Kenapa? Teman nanti di akhirat nggak bakal berbuat apapun untuk kita. Ketika kita itu dalam keadaan susah, Jarang ada teman kita itu yang berbuat kebaikan atau membantu kita. Tapi anggota badan kita. Dia segagalanya untuk kita. Kalau kita itu benar-benar menjaganya, maka dia akan menjaga untuk kita. Dia akan bersaksi untuk kita. Dan itu menguntungkan kita kalau di akhirat. Sehingga apa? Ada sebuah dakwaan, kamu itu begini-begini. Telinga mengatakan, tidak ya Rab, aku tahu sendiri. Dia tidak pernah mendengar yang haram. Dia tidak pernah mendengar gerobi. Ah, bantu kita. Tapi sebaliknya, kalau seumpama kita berbuat menggunakan komponen-komponen organ tubuh kita dengan sesuatu yang haram, ah, hati-hati dia akan musuh kita. Ingatkan bagaimana Allah Taala menggambarkan dalam situasi nanti kita di pada masyar yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa sahibatihi likulli imri'in minhum yawma idin Nah, semua kebingungan. Sekarang nggak bingung kita, nggak bingung. Nanti bingung, kenapa bingung? Iya, orang tua belum mengirim misalnya. Itu bingung biasa itu. Bingung biasa nanti kamu dalam keadaan teranjang. Ketika kamu teranjang, kamu itu sudah tidak pernah memperhatikan lagi, mempedulikan lagi ketelanjangan kamu. Coba sekarang kamu teranjang gimana? Masih peduli? Anda lagi banyak masalah nih, lagi banyak masalah. Paham? Tapi telanjang masih tetap aja dia malu. Kecuali kok sudah gila. Nah, lihat ya orang gila itu telanjang. Ada nggak orang gila telanjang? Ada nggak? Kenapa? Karena dia dalam keadaan kacau pikirannya. Sama seperti itu. Nanti di pada masyarakat itu sesuatu yang sangat menakutkan. Sehingga ketika Nabi SAW ketika mengatakan Nanti manusia semua dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Hufatan, uratan. Dalam keadaan telanjang semuanya. Enggak pakai alas kaki semuanya. Sehingga pas Sayyidatuna Aisyah mengatakan, Gal ya Rasulullah, alangkah malunya. Apa Nabi Muhammad? Gal tidak lagi, wahai Aisyah. Perkara pada saat itu sesuatu yang sangat menakutkan. Bayangkan. Bukan Bapak Presiden kita yang mengatakan. Bukan Bapak Presiden Amerika yang mengatakan yang sangat menakutkan itu. Tidak. Tapi Allah Rabbul Alamin. Wahkamul Hakimin. Dia telah memutuskan, memfonis. Di mana Allah Ta'ala mengatakan. Anad dhalim illam antagim alad dhalim. Aku berarti zat yang dolim. Kalau seumpama aku tidak membalaskan sekarang ini kezaliman yang pernah terjadi di dunia. Semua kezaliman kita lakukan. Ah, kita pada waktu itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Takut semuanya. Orang tua takut dibalas, dituntut oleh anaknya. Anak takut dituntut oleh orang tuanya. Kenapa? Masing-masing cari be bekal dan modal. Nggak bisa menyelamatkan diri pada waktu itu kecuali yang mendapatkan modal paling banyak dalam kebaikan. Makanya Nabi Rasul mengatakan hasibu anfusakum qoblaan tuhasabu. Hitung-hitunglah kalau semua kita meninggal sekarang ini cukup nggak untuk memasukkan kita ke surga? Sholat kita itu sudah saya terima enggak? Sholat yang diterima kata Nabi Muhammad itu yang karena Allah. Tidak ada pikiran kecuali karena Allah. Laisa lil musalli min sholatihi illa ma'akila minha. Seseorang itu tidak mendapatkan apapun daripada sholatnya kecuali yang dia khusyuk. Berapa banyak sholat kita yang khusyuk ya? Pikirkan. Tahajud pun nggak ada sesuatu yang kita pikirkan masih, masih fresh pikiran kita. Itu pun masih banyak sholat kita yang tidak khusyuk. Padahal sholat yang diterima itu sholat yang khusyuk. Yang mana? Puasa kita yang mana? Sedekah kita yang mana? Nggak bisa. Kita itu masuk kepada Allah SWT. Masuk kepada karunia Allah Ta'ala. Semuanya itu karena keutamaan. Karena rahmatnya. Sehingga lihat Allah Ta'ala firman menegur kita semuanya. Dengan beliau itu e, berfirman mengatakan dalam Al-Quran walaula fadlullah alaikum warahmatuhu ma zakam minkum min ahadin abada kalau bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya kepada kalian, maka niscaya tidak ada satu orang pun yang mengatakan itu orang baik. Ini ustadz, ini adalah seorang berakhlak yang baik, ini adalah seorang yang kaya, yang loman, gak ada. Siapa yang memberikan kelemahan itu? Allah. Siapa yang memberikan hartanya? Allah. Siapa yang mensifatkan, yang memberikan ilmu pada orang alim? Allah. Siapa yang menjadikan melintaskan dalam hatinya orang alim itu untuk mengamalkan dengan ilmunya? Siapa yang memberikan lintasan kepada orang alim itu untuk mengungkapkan keilmuan yang dia pelajarinya itu? Siapa semuanya Allah. Enggak ada yang kita punya. Semua karena rahmat Allah, semua karena karunia Allah. Lalu kita memikirkan manusia daripada Allah? Enggak enak, enggak enak kita mau negara. Eh, buat apa enggak enak? Emang dia ngasih apa mau kita? Allah yang ngasih mata, Allah yang ngasih telinga, Allah yang ngasih lidah, Allah yang ngasih makan kita, Allah yang ngasih nyawa, Allah yang ngasih segala-galanya. Terus kita nggak enak kepada orang, lalu enak kepada Allah. Biasakan untuk kita nggak perlu nggak enak kepada orang. Terserah orang mau bicara apa. Kita baik, kita nggak baik pasti bicarakan orang. Tapi kalau kita itu berada di dalam ridha Allah nikmat. Terserah orang mau bilang apa. Yang penting Allah ridha, maka semuanya itu akan mudah. Tapi sebaliknya, kalau seumpama Allah tidak ridho kepada kita. Walaupun semua manusia ridho. Tunggu aja waktunya. Saatnya tiba nanti maka la yuflithullah. Tidak akan dibiarkan Allah Ta'ala. Mau lari kemana? Kalau sudah terjadi tsunami seperti kemarin itu. Waktu di Aceh itu. Waktu di New Zealand kemarin itu. Gimana mau lari? Mau lari kemana? Apakah sudah pernah digambarkan Allah Ta'ala yang semacam itu? Sudah. Lihat bagaimana anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh, bukan bukan presiden, ini anaknya Nabi Nuh. Nah, dia itu dengan kegagahannya, dengan kepintarannya, dengan keyakinannya, dia itu merasa bahwasanya dia itu bisa menyelamatkan diri daripada banjir itu. Nabi Nuh sudah menyelamatkannya, jangan. Kamu tidak akan bisa selamat sekarang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan penista-penista Al-Quran dan pembelanya itu nggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Kecuali dia mereka bertobat, tobat dan nasuha. Kalau mereka tidak bertobat terus, berbohonglah. Mereka yang salah terus. Tapi ingat Allah Taala firman Al-Qur'an, "Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin." Tunggu saatnya. Kalau kita ingin mencoba keimanan kita, ah, ini saatnya. Kita ambil pelajaran, ini saatnya. Tunggu lihat orang-orang yang menista Al-Qur'an itu. Al-Qur'an menistakan. Al-Quran. Ka'bah sama Al-Quran. Sucian mana? Kalam Allah. Kalam Allah ini Ka'bah ini adalah sebuah simbol aja. Kiblatnya kaum muslimin. Simbol. Bukan kalam Allah. Ini kalam Allah yang dinistakan. Kalam Allah yang dilecehkan, yang dihinakan. Lihat bagaimana Ka'bah ketika dihinakan, akan dinistakan, akan dihancurkan. Abroha dengan pasukan gajahnya yang yang sangat perkasa itu lihat bagaimana Allah taala Allah turunkan ababil dengan membawa batu-batu yang diambil daripada api neraka siapa yang bisa mencegah saya bisa mencegah nah cuma kenapa kita harus demo kalau sudah tahu begitu kenapa kita biar kita tahu sempatan buat kita Gal ya Arab, tunjukkan, saya tunjukkan ya Arab, aku berangkat siap untuk mati. Saya sudah wasiat. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan ridhonya Allah minnah daripada Allah. Yang kita butuhkan semua kembali kepada Allah. Enggak butuh kepada manusia, semua yang enggak butuh. Kita seorang aja untuk kepada Allah bas. Kecuali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya kalian semua itu masih panjang hidupnya kalau panjang. Ya pendek kalau pendek kita. Gitu. Kita nggak paham. Jadi jangan sampai kita oh, iya saat kita kan masih panjang jadi bolehlah rehat-rehat dikit gitu maksiat-maksiat dikit, ngerumpi-ngerumpi dikit, kali malaikat lagi enggak lagi gofil, lagi lalai gitu. Terus pemakaru pemakar Allah wallahu khairul. Apa yang kita lakukan itu termasuk makarnya Allah, tipuannya Allah. Disangkanya Allah Taala ngelihat. La tahsabanallah ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Jangan kalian kira bahwa Allah Ta'ala tidak melihat apa yang kalian lakukan. Allah Ta'ala itu sengaja mengakhirkan pembalasannya sampai pada waktu itu mata kalian akan berlalak. Loh kok bisa begini? Sampai badan kita pun, kulit kita pun dia akan menyaksikan dengan yang tidak baik kepada kita. Sehingga mereka itu sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran. Wa galu li juludihim lima syahidtum alaina. Gala. Antakan Allah alladhi antaka kulla syahid. Mereka semua berkata, hei kulitku, kenapa kau bersaksi yang tidak baik pada aku? Kulit bisa bersaksi, mana mungkin kulit bisa bersaksi? Kalau jari jemari masih mungkin kasih mata, kasih mulut bisa ngomong. Ini kulit, pori-pori. Mereka bisa bersaksi kepada kita. Apalagi mata kita, lidah kita, tangan kita, kaki kita yang telah kita gunakan untuk maksiat. Kulit inilah. Manusia pada waktu itu ketika dihisab depan Allah Ta'ala, depan semua manusia. Kamu begini, siapa bilang ya Rab? Eh kulitnya ngomong, ya Rab aku saksinya. Mau bilang apa? Ini loh maksudnya. Tashkhasu fil absurd dia melalak. Nggak bisa bapak dia. Ini yang terjadi, ini yang terjadi. Nggak ada lagi orang tua, nggak ada lagi guru, nggak ada lagi teman. Mereka itu cuma wasitoh kalian yang memfasilitasi kalian itu pun dengan rahmat yang Allah berikan kepada mereka semuanya. Sesungguhnya sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Wasallam adalah kun ma'al khalqi kan la khalqa. Jadilah kalian itu bersama makhluk seakan tidak ada makhluk kecuali kita sama Allah. Ini yang dirasakan oleh Sayyidat bin Rabi al-Adawiyah. Dia merasakan benar semua nikmat dari Allah datangnya. Bayangkan kalian sama ustadz merasa respect betul, senang, gembira, bahagia, bahkan mencintai gurunya Iya kan? Nah, kenapa? Kebaikan Ustaz sedikit kita yang Ustaz berikan. Dan itu pun karena karunia daripada Allah SWT. Yang memberikan Ustaz, yang bawa Ustaz kepada kalian itu siapa? Yang melintaskan Ustaz berbicara semacam itu siapa? Semua kan Allah. Jadi kita itu cuma syukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya Alhamdulillah. Tidak ada lebih dari itu. Kita nggak punya apa-apa. nggak punya kemampuan. Alhamdulillah kita itu ditunjuk menjadi orang yang menyampaikan Allah yang menyuruhnya, Allah yang melintaskannya semuanya. Nah, dan yang semacam itu tidak mudah, kecuali harus kita itu pelajari, terus kita pelajari teorinya, kita teladani tauladan-tauladan yang Allah berikan untuk kita semuanya. Nikmatnya dunia itu seperti itu. Nah, coba kalau kita sekarang dengar, enak asik gak? Asik gak dengarnya? Nikmat kan? Kenapa? Teori itu. Teorinya siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang merencanakan, yang membuat tidak, tapi dari Allah SWT. Allah yang menciptakan semua manusia, Allah menciptakan seluk-beluknya, Allah menciptakan masalahnya, Allah menciptakan cobaannya, ujiannya. Allah pula memberikan teorinya gini loh, mau selam, lepas tuh gini gini gini gini caranya. Kita sekarang berada di tempat yang sangat tepat. Itulah maksudnya Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu Fidin, siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala dan kebaikan, kebahagiaan, maka Allah akan perdalam dia dalam agamanya. Bukan Allah berikan ijazah, Allah berikan gelar, Allah berikan S1, S2, S3, enggak, bukan itu. Kalau Allah ingin membahagiakan seseorang, Allah ingin orang itu memperdalam dalam agamanya. Jelas? Perlu ditafsirkan lagi, ditawilkan lagi ada itu? Enggak perlu. Nabi SAW mengatakan, Man yuridillah bi khairan, siapa-siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Ini yang berlaku di dunia ini ini yang berlaku, bukan yang siapa yang dikehendaki oleh pemerintah menjadi orang-orang yang berguna di masa depannya, menjadi calon menteri, calon duta besar di mana-mana misalnya. Itu nggak menjamin semuanya. Mana itu semuanya? Ceritanya itu mana? Nggak ada. Tapi kalau sudah Allah mengatakan man yuridillah bi khairan yufaqihu Ah siapa yang berdalam agama? Para ustadz, para ulama, para mufti, para solihin, para aulia, mereka para santri. Jadi lihat saja mereka gimana bahagia enggak? Bahagia. Dalam keadaan enggak punya uang pun bahagia, bahagia karena mereka tahu itu dari Allah Taala. Nah itu. Kenapa mereka bahagia? Ada teorinya. Belum tentu orang yang punya rumah, rumahnya bagus. Ada sebuah Kamar yang sangat indah mereka punya. Rumahnya itu ratusan miliar bahkan. Kadang-kadang itu sampai tempat tidurnya saja, ranjangnya itu. Bukan puluhan juta, ratusan juta. Tapi orang itu tidur di atas tempat tidur itu dalam keadaan tidak bisa tidur. Kenapa? Pikiran. Utangnya, uangnya, ininya, semuanya. Nikmat? Nikmat apa tidak? Ada satu orang. Tempat tidurnya itu terbuat dari kayu itu loh. Kayu apa? Bambu. Yang kalau kita naik itu kriek, kriek, kriek gitu. Tapi nggak punya utang. Dekat sama Allah tahu, dia bersyukur pada Allah Ta'ala nikmatnya hidup itu. Tidur, tidur enak. Bahkan kita lihat coba, Masya Allah, tukang becak itu loh. Berapa banyak kita lihat, hampir setiap kita melintasi kota, ada tukang becak yang tidur di becaknya. Di becak bisa tidur. Becaknya berapa? nggak ada tempat tidurnya, beralaskan kepada tempatnya kaki, tempatnya tangan itu disandarkan di situ dia tidur. Nikmat sampai ngorok, masya Allah. Aduh, bahagia. Belum tentu mereka punya uang bahagia, belum tentu. Apalagi presiden sekarang, wah lagi kesian dia, galau pikirannya. Nah. Nanti nggak? Nah, jadi apa? Yang bahagia itu yang bersama Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul Kapan berzikir Allah itu tatminul qulub? Sekarang inilah. Kita sedang apa sekarang? Dengan majlis zikir. Sekarang kita sedang mengingat pada Allah. Mengingat teorinya Allah. Nikmat tidak? Nah, itu, itu. Zikir itu yang bikin nikmat kita. Jadi harus kita menjadi ahli zikir. Apa sih maksud ahli zikir? Ahli zikir, la ilaha illallah. Bukan begitu. Ahli zikir itu yang selalu mengingat. Selalu mensinkronkan diri dengan apa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Itu saja. Apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, laksanakan yang dilarang jauhi walaupun itu itu menentang pemerintah walaupun walaupun menentang orang tua walaupun walaupun menentang kalau sudah lato atau lima makhluqin fi maksiatil khalik jangan karena pemerintah karena orang tua lalu kita ikut mereka tidak ikut Allah yang membuat pemerintah yang menyiapkan pemerintah siapa Allah yang menciptakan manusia orang tua kita siapa Allah semuanya Allah jadi nggak bisa kita dikalahkan oleh mereka semuanya ah gitu cuma dengan cara yang baik Jangan mentang-mentang pemerintahnya misalnya nggak baik, akhirnya kita bawa pedang datang ke pemerintah ngapain kayak begitu. Ayo eh, dengan cara yang baik, alhamdulillah kita lihat tunjukkan aksi damai kita. 2,3 juta orang kemarin itu. Satu-satunya di dunia, disitulah akan tampak keindahan Islam. Di mana di dunia? Tunjukkan, nggak di Amerika, nggak di Rusia, nggak di Jepang, nggak di Inggris, nggak di Kanada. Mana ada sebuah demo yang semacam itu? Ini kemenangan kaum muslimin ini. Luar biasa, tentram, Masya Allah, seperti di haji. Yang ini bantu orang ngasih makan, ini bantu orang ngasih minum. Aman, tentram. Coba lihat. Mana ada demo yang semacam itu? Enggak. Kalau semua jutaan orang, siapa bisa mengendalikan? Enggak ada yang mengendalikan itu. Enggak ada yang bisa mengomando kecuali karena hati nurani mereka berangkat. Mereka sudah dari awal rumah mereka niat. Niatnya karena Allah. Sehingga Allah yang peliharanya. Allah yang menjaganya. Kekuatan Allah ini yang menjaganya. Nah, tapi kalau sudah karena uang ataupun karena politik dan sebagainya, nggak bakalan bisa mengalahkan itu, nggak bisa. Nah, oleh karena itu saya berhimbau kepada murid-muridnya Ustadz, kepada mereka-mereka yang meraku dirinya Muslim, jangan ikut-ikut. Kalau nggak tahu, udah diam aja lah, gitu loh. Fem jangan sampai menjelekkan para ulama, ulama itu sasaran seputar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Melawan mereka itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi, "Idza kanal ulama laisa biauliya faman?" Kalau seumpama para ulama itu bukan para wali, siapa lagi? Yang wali Allah itu siapa lagi? Ya ulama, tapi ulama yang mana? Ulama kan ada dua kata Nabi Muhammad. Ada ulama akhirat, ada ulama su. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Nah, ulama dunia ini loh. Yang takut pada Allah. Yang gak mau disumpel sama uang. Yang gak mau jadi jongosnya siapapun. Walaupun itu pemerintah nggak mau dia. Pem tegas. Kenapa? Dia tahu dirinya bakal mati. Yang mempunyai kematian bukan siapa-siapa. Bukan presiden atau siapa. Tapi Allah yang mempunyai. Kapan datang waktunya sudah gak bisa lagi. Coba lihat kemarin tuh. Kesian Allah Alhamdulillah Didatangkan dua ahli saksi Satunya di luar negeri, dari Mesir. untuk membela penista. Begitu sudah datang di sini, pas pagi harinya mau memberi kesaksian, eh malam harinya disuruh balik sama mufti Mesir. Balik, sian dulu, satu gagal. Satu lagi, saatnya hari Selasa kemarin itu dia memberikan saksian, eh malamnya meninggal dunia. Allah sayang, Allah sayang. Coba dia itu memberikan saksian. Susah ya. Allah sayang diambil nyawanya. Rahimallah rahmatal abrar. Nah, oleh karena itu hati-hati. Perjalanan kita masih kalau pan nah, kita nggak bisa. Jadi silahkan kita itu berangan-angan, bermimpi-mimpi silahkan. Kalau Allah berkehendak, ya. Kalau nggak berkehendak, nggak bakalan. Gitu. Jadi jangan terlalu panjang angan-angannya. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Belajar. Terapkan ilmunya. Fem, Ilmu itu mengajarkan sabar. Sabar. Dalam segala hal di pondok ini sabar. Makan seadanya sabar. Dengan apa yang diberikan oleh orang tua sabar. Jangan sampai mencuri sana sini. Enggak boleh pakai handphone. Sabar. Jangan curi sana sini kesempatan untuk memakai handphone ngapain. Apalagi karena laki-laki naudzubillah kasihan deh perempuan tuh jadi korban terus Fem, jadi rata-rata itu kalau sudah ketahuan handphonenya pasti ada hubungan dengan ah, siapa sebabnya kamu nanti kalau ada masalah jangan salahkan siapa-siapa nah, makanya kalau saya katakan selalu ingat permasalahan manusia permasalahan masyarakat permasalahan pemerintah itu nggak mungkin langsung ada permasalahan tanpa ada sebab-sebab sebelumnya itu nggak mungkin Permasalahan itu ada karena kita. Kita apa? Kita yang buat masalah. Mana ada orang di skoros nggak ada masalahnya? Dia nggak pernah melanggar di pondok. Di skoros. Suruh tanda tangan skoros. Kenapa? Pokoknya di skoros. Ada gitu? Ada masalah sebelumnya. Siapa yang bikin masalah? Setelah bikin masalah terus mau saat tolong saat anu nggak eh, ini saat ini ah ngapain? Yang bikin masalah siapa? Ustadz. Sehingga dia minta tolong sama ustaz. Ya bagaimana masalah siapa? Kamu sendiri. Ya salah sendiri. Nanti ketika dihisap kita itu, oh ternyata lebih berat na'udzubillah maksiatnya daripada kebaikannya. Akhirnya diputuskan. Ini difonis harus masuk neraka. Tok, tok misalnya. Akhirnya dia bilang, jangan ya Rob, jangan. Aku kan pada waktu itu nggak tahu. Loh, kenapa nggak belajar? Ya pada waktu itu anak nggak punya teman-teman yang baik. Ah, kenapa nggak cari teman yang baik? Mau bilang apa saja semuanya hujah. Nggak bisa terbantahkan alasan kita apapun itu. Nah, mau jadi seperti itu? Nah, dengerin perintahnya Allah dan Rasulnya itu didengar, didengarkan. Akhirnya kita mohon pada Allah Taala. Semoga kita semuanya itu termasuk yang semuanya sukses dalam ujian. And berhasil semuanya. Karena ya Allah kami sangat tahu ya Rob kalau mereka nggak berhasil nanti mau balik ke pondok malu ya Rob gitu. Akhirnya alasan inilah itulah ngerepotkan gurunya, nangis-nangislah dan sebagainya ya Rob. Selamatkan mereka semuanya. Bebaskan mereka semuanya dari kehinaan, rasa malu dan sebagainya. Berikan semangat untuk mengembun-ngembun supaya mereka itu selamat daripada ujiannya. Bukan cuma ujian di pondok, tapi ujian di dun sehingga mereka selamat di a ah, di akhirat. Semoga kita semuanya termasuk yang sukses di dunia sampai di akhir nanti di pondok ini maupun di luar pondok. Ala hadiniya peniatin salihah wa ala al-Fatihah.